Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa tabarakallahu min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Ingkang estu kula mulyakaken kula tenggel sedaya donga lan nasihatipun panjenenganipun Al Habib Rifki bin Ahmad Jilani atallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah wa mata'allahu bituli hayati amin Allahumma amin ingkang kula mulyakaken para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang kathah sanget rawuh wonten majelis menika khususipun panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Zahid Romo Kiai Haji Demiati, Romo Kiai Haji Bambang Suprobo, dan sedoyo pengurus saking cabang Nahdlatul Ulama Klaten baik menika ingkang saking Suriah, saking Tanfidiyah dan saking seluruh badan otonom yang khususnya wonten dalu menika nembih dilantik mugi-mugi mawon estu pinaringan pun Allah amin Allahumma Boten kesupen Bok menawi rawuh bobo Camat, bobo Lurah lan sedaya instansi pemerintahan baik sipil, TNI, Polri lan poro hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki pun jam kalih welas. Al Imam Abdul Khalik Al Ghazduani salah satu mursyid dari Tariqah Naqsyabandiyah. Beliau memberikan wacana amaliyah kepada seluruh pengikutnya menawi dalu setelah tengah malam tiang-tiang sing derek torikoh naqsyabandiyah khususipun diprayugiake solat dalu surat-suratane sing diwaca surah yasin syukur wolong rekaat jadi delapan rekaat delapan kali maca surah Yasin. Kowe rasa mesem-mesem aku dhewe ya durung nglakoni. Ketoke kok mesemmu kaya mengenyeknya Kenapa dijalankan hal itu kata Imam Al-Ghazwani karena di waktu tengah malam kok yang dijalankan hal-hal tadi maka sesungguhnya telah mengumpulkan tiga hati yang pertama adalah hati daripada Al-Quran. Yaitu surah Yasin. Yang kedua adalah Qalbul Laili. Hatinya malam. Yaitu tengah malam seperti ini. Yang ketiga adalah Qalbul Insan. Yaitu hatinya orang yang menjalankan. Jadi tiga hal ini dipadukan. insya Allah niki menurut Imam Al-Ghazwani mandi sangat nek didamel nyuwun datang Gusti Allah lah kita malam niki ngumpulaken pinten-pinten kesaenan yang pertama tadi kita telah meraih qalbul lail yaitu hatinya malam lalu bersama-sama kita ada yang mewujudkan sarang-sarang majelis zikir majelis yang disebutkan di situ bukan hanya zikrullah tapi zikrul halal awil haram dengan cara saya menyampaikan pengajian seperti ini di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuhaken irta'u total jannah awakmu itu loh, ngonke colke untuk mengambil bagian yang ada di dalam total jannah taman-taman surga. Wa ma ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan majalisud dzikir. Ya muga-muga manah kula jenengan di dalam hatinya malam seperti ini bareng-bareng bisa meraih sesuatu yang ada di dalam hilakul zikri yang ada di dalam riyadhatul jannah yang ada di dalam taman-taman surga kados wonten ing dalu punika. Allahumma muga-muga sing amine banter utange lunas. Nah, Kalau terus ke G, G. Niki acarane kalih. Yang pertama halal bihalal. Nek urusan bab wah kula ngetimburi kok ora kepenak. Sing kula nono wali wetane walian. Neng memang kulo riyen nate mbuktekno. Foto kulo niku khasiate kuatah. Iso nggurak tikus. Nggih ya wis ku terusno dhewe mangan-mangan ya Mbak. Besok neh mbok ini ngene to ya ya. Tak ngisi ngisini Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula muliakan, yang pertama halal bihalal, lalu yang kedua saya nanti akan menyampaikan sekedik mengenai bab muktab yang pasing cocok tentang ulama karena kita ada di dalam majelisnya Nahdlatul Ulama. <clears throat> Disebutkan wonten setunggal asar. Asar niku wonten ulama sing mestani, asar niku qaulus sahabat. Tapi wonten uga sing mestani menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada salama falyatlubha fi salamati ghairihi minhu Maknane ngeten. Sapa wonge sing uripe pengin nemokake keselamatan. Yo, kira-kira nek jenengan ditangleti piye carane urip supaya selamat? Ayo ayo, ribut. Wong sangger cuwung jenengno selamat ngono lho, selamat mau tabrak becak sapa mau selamat. Nah, iya, walaupun ketabrak becak. Beliau Rasul mengatakan sapa wonge sing pengin selamat, yuk jangan Carilah keselamatan itu dari caranipun beribut dengan cara menyelamatkan orang lain dari kesalahan kita. Nek jenengan pengen ora dihapusi wong, Sampeyan sing carane luru supaya ora dihapusi pripun carane? Gampang. Aja ngapusi wong. Selamatkan orang lain sangka ngapusine kita marang tiyang niku. Otomatis angger kita iso njaga keselamatane wong dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menemukan keselamatan dalam hidupnya. Pak, jenengan pengen apa mboten garwane niku supaya ora weng weng weng pengen ngono mboten gampang jangan sampai istri Anda mendapatkan weng weng weng dari jenengan piyambak karena nek kula nek kula niten-niteni, mbuh iku titen-titen iki bener nopo namung gotak gathek erem be pulau dalu niki. Wong wedo, iku nek cerewet iku goro-goro sing lanang biasane. Lho, setuju ra, Bu? Setuju. Alah alah. Kok iso nggih? Coba umpama lanang tangi turu terus, wedo wedonge." Yakin sing wedok mesti kene ambek. Yo yo gawe wedang aku. Lanang isane botok. Mbok ngene iki nggawe dhewe. Menyesal aku di bojo wong kaya ngono. Walaupun bojone anake wis 17. Jadi goro-goro al cerewetun niku minal cereweti. Pengen apa mboten, Pak? Dadah garwa sing ora medhit acara carane ya aja medhiti wong wadon. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek ra ngandel buktekno. Coba umpamane sing bapak-bapak pengen supaya garwane istrine ku ketok nyenengke wong tuwane sing lanang. Lah iku rasa angel-angel, pun angger wong tuane wong wadok mang sampeyan senengke. Wong tuane garwa jenengan seneng ke, mungkin otomatis wong tua sampean diservis luar biasa. Ngantil ya alhamdulillah ora ya ora Jadi Dadi anane wong wedok itu medhit karo wong tua sampean, sebab sampean itu ya minal medhiti ila hadrati maratuwi. Eh, betul dong. Siji itu sudah cukup untuk membetulkan apa yang saya sampaikan. Allahumma sholli Muhammad. Lebih lanjut niki ngomong ke halal bihalal. NU patut berbangga karena walaupun akhirnya tidak ada orang yang bisa menemukan sopo to musonife halal bihalal itu apa. Sopo yang pertama kali nganak ke halal bihalal, wes sak kentirmu bakal ketemu Kata kentir tenang, ora bakal ketemu. Ora beda karo kula nate nderek Basul Matail wonten ngene Gus Anik mriku Muhammad Gus Anik Muhammadun Pati. Pertanyaannya sederhana, siapa penemu tahlilan? <laughs> metok. Ora ana, duka nek Pak Bambang gadah jawabane. Tidak ada. Umpama wonten sing jawab, faedahe maca kul Allah begini, faedahe maca falak begini. Lah sing ngerangke iki sapa? Sampai narik ngomong, jari ini Mbah Khalil, jari ini gitu loh. Bahasa jari ini itu perlu diantemi para ini. Nah, disinilah memang ulama itu peranannya seperti gula. Gula niku orang tahu ketok, tapi rasanya sangat dinantikan. Gawe teh ora ana gulane. Ya Allah, teh pahit kok sing duwe ya Allah. Sing duwe yo jawab, jane ora kaya aku, tak cocokno karo sing ngombe kok. <laughs> Niki tenanan kok. Dadi pahit. Tapi nek urusan bab mun krasa enak, ora ana wong nyebut, iki teh iki wedang apa apa? Teh gula putih ra ana. Nek ana wong ngomong ngoten niku dianggap tatwil niku, kedawan omongan. Nah, ulama niku ngoten niku. Siapa penemu halal bihalal? Tidak ada. Tapi yang merespon halal bihalal itu menjadi bagian yang penting tiada lain adalah Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini ku, Masya Allah. Diajari dari mulai para wali sembilan dulu. Kalau mereka niku para wali sembilan adalah orang-orang yang benar-benar pandai dalam mengkritik. Menjadi kritikus yang benar-benar pas. Nek saat ini kan kata tiang iso kritik tapi mboten pas. Karena apa? Syaratnya untuk mengkritik itu dia harus benar-benar tahu apa yang mau dikritik. benar-benar paham mendalam sak jero-jerone baru dia mengatakan Oh itu begini, di dalamnya ada hal-hal ini, yang penting ini, yang salah ini. Yang salah itu yang perlu dihindari. Nah, wali sembilan itu ngajari ngoten niku. Termasuk Imam Al-Ghazali untuk mengatakan bahwa filsafat dari Pluto itu salah, filsafat daripada Aristoteles itu salah. Itu beliau ngaji tenan karo hasilnya Pluto ki apa to? Omongane apa murid endi? apa yang telah ditemukan, apa yang telah disampaikan dari filsafat-filsafat itu dipahami bertabahur benar, baru beliau, beliau mengatakan iki ono sing bener ono sing salah. Babakan iki pas, bab iki urusane ora babakan masalah uluhiyah. Iki kena dinggo, iki udah. Nah, kita juga seperti itu. NU niku nek ngerti ono budaya apa-apa ae kok ora usah mmm, beda, ngolong rokok. Ora ditinjau dulu ada apa di dalamnya ana wong arep jipuk parine terus nok Jawa ana sebutan napa namine selamatan wiwitan wah zaman kula cilik angger mbah kula wiwitan wah asli aku front terdepan lah piye al metilu minal al cakari wis bayangane ku enak tok kita orang-orang Nahdlatul Ulama diajari untuk mengkritik yang pas. Kita harus tahu apa toh salahnya wiwitan. Oh salahnya wiwitan itu kalau tujuannya ilah hadrati bunyai sri. Gitu kan? Dewi Oh, tujuanmu apa kan? Anu itu nek Dewi Sri ora diwehi iwak pitik berasnya dipangan. Oh tahu makna-makna yang lain. Nah, kita wong NU ndak usah gitu. Ndak usah ini syirik, ini bid'ah, tidak boleh. Nah, kita diajari mengkritik yang benar. Eh, nek arab wiwit, nek arab meng mengawali untuk panen, caranya monggo seperti ini ku Karena nopo ma yang kusul ma yang kusul amuk ma yang kusul mal bis sodakoh bal yazdad bal yazdad memang awak Dewi iki arab jipuk bondo arupa beras iku nek pengen tambah akeh tambah akeh tambah akeh carane disedekahi dhisik Oh awak Dewi iki arab jipuk nek kono ana ula nek kono ana apa-apa nek pengin selamat, yuk sedekah sebab as tanpa tadfaul kita mainkan bahasa akidah itu tanpa mengubari budaya yang ada. Itulah Nahdlatul Ulama. Halal bihalal semanten ugi. Siapapun penemune umpama halal bihalal ku sing nemokno wong MTA kebenaran. Umpama lho iku sing nemokno wong LBII atau yang tidak wis pokoknya terserah apa kono. Apakah kita terus karena itu karya mereka itu tidak benar? Betul. Kita tinjau dulu. Apa itu halal bihalal? Oh halal bihalal anu dul. Iso ndadekno wong moro silaturahmi karo tanggane. Dosane akeh oh, biasane kan gremeng apa-apa. Kaya wong latet. Bodoh langsung ring tangganya tanggane. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, dosaku akeh karo sampean njaluk ngapura. Lho kok iso akeh ku apa? anu bojo mungkin atus tak injeni lho kan ya Allah Wong dasar wong laten NU sisan jawabe ya penak. Ya ora apa-apa wong bojomu ya tak injen, <laughs> Ya la kuli halal ya wal halal ngono mah. Iki sing guyu iki lho kok wak wak wak wak ngene ketoke kok pelaku keadaan yang sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi halal itu men, apa menjalankan hal-hal yang berbau maksiat. Nah, maksiat itu yang perlu kita ambil. Jangan budayanya para hadirin. Karena bagaimanapun ini bukan karena kula ucap-ucapannya diundang Pak Ustadz terus dalil boten. jelas aneh, halal bihalal itu sangat kita butuhkan. Karena Rasulullah menyatakan bersabda, "Mangkanat li ahihi mazlamatun yatahallalhu al yawm. Kata Rasulullah au kama sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing rumangsa duwe kedoliman salah ndolimi ring dulure Islam, ndolimi tonggone ndolimi dulure, maka harus saat itu juga minta maaf. Lah wong Jawa niku kudune mahami bahwa kita niku modele wong sing gengsian ngerti nek salah lho njaluk ngapura maaf saya nyuwun ngapunten abote tak telpon niku tiyang mriku lho tiyang mriku lah tap seng balik kita butuh pada halal bihalal jamane sing bangsa wong-wong desa kados wong Klaten ngeten iki wetoke rumput kok sawah wah dung dung dung dung buka tekan ngomong jerone ya timun, kacang. Lho kok ngerti itu Wah, aku mbiyen yo. Lho, penyelidik lho sampean ki aja nambahi dhewe lho. Nek cara desa kula iki ana mendet momol, ngerti momol mboten? Desa momol iki godhong tebu. Nek kene ngarani napa? Wah, iku ah, primitif niku. Wis, wis, meneng. Sing asli desa iku. Wetoke njipuk momel tekan omah ya. Bek dibuka ya tebune rong lonjor, 10 lonjor. Ngono iku alasane nyenengne anak. Lha ngoten niku nek mboten ana halal dihalal terus piye? Kula kelingan zaman cilik nek anu kadang kanca kula ring sawah nggawa sambel, kenapa sambel rujak ditakoni lho ki kok nggo sambel ana oh, timune siap saji <laughs> ngono jadi sudah layaklah bagi kita yang hidup bermasyarakat kita butuh budaya yang mengikat yang di dalamnya ada satu dorongan-dorongan yang luar biasa untuk apa? tanpa kita rikuh pakai wuh kita ke tonggo kita, ke dulur kita bahkan kepada orang tua kita saya ingatkan saya pernah membaca satu dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makna mawon. Sapa wonge anak kok nganti salah karo wong tuane, kok nganti nimbulke kualat saka wong tuane iku kualate nganti patang turunan anake. Dan sedangkan kita niku nek nyalah nek wong tuwa, geremengi wong tuwa ataupun apapun itu, kita tidak pernah langsung mengatakan, "Bu, maafkan saya Pak jaluk ngapura enek wis bangsa kena afat rumangsa salah nggih salah terus ngeti-ngeti metu mas sambar bledek dua lah baru terus ya Allah salahku karo wong tuwa Jadi wong saiki perlu disambar bledek ngoten niku nembe saged ngakoni. Nauzubillah min Iki tak cepetno wong iki wis jam 12571 kurang seprapat. Bu, masih hidup nggih? Itu babakan halal bihalal iki nek didawakno ya liyane wektu. Yes, memang nasibe acara kakean nggih ngeten iki. Rumastane jam 10 iki mpun maulid, jebule jam 11 maulide. Yes. Allahu samad lam yalid. Iya. Sakit diteruske? Yang selanjutnya niki rodok mikir sithik. Kenapa Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Mbah Kiai sebagai pendiri Nahdlatul Ulama niki menamakan jamiah ini sebagai Nahdlatul Ulama. Ulama yang seperti apa? Yang nahdohnya ini perlu kita jadikan sebagai karakter kita bersama. Nahbah itu artinya adalah semangat, gundrigah. Lalu yang dimaknakan Nahdlatul Ulama adalah semangatnya para ulama. Tentu kita harus tahu, paham tentang bahasa ulama yang bagaimana yang semangatnya dicita-citakan bahasa Masyari. Yang saya yakin Mbah Hasim Asari dengan sedoyo gih maklum bahwa al ismu huwa doa. Nama itu adalah harapan. Lah dikatakan nahdlatul ulama, harapannya apa Mbah Hasim Asari? Tentu yurja'ul amali amili. Di makna yurja'ul qauli Gaili. Setiap pekerjaan harus dikembalikan kepada siapa yang menjalankan baru kita tahu niatnya itu apa. Ono wong kok no, sanding kamar mandi ini tanggane kok ngenang ngene ngene ngene. Jangan Anda katakan wong oh, ijen dosa durung karuan. Wong dia baru bertafakur kepada Ya nang kono iki ana cara apa piye lho, mamrat dicipok ora ketok nang jerone sampeyan aja ya suudut. Bahasa yang asarilah tentu kata kuncinya yang tahu kenapa Nahdlatul Ulama itu dijadikan sebagai nama. Dijadikan sebagai harapan bersama bagi beliau secara pribadi dan tentunya orang-orang yang akan terekrut pada makna Nahdlat itu tadi. Maka tidak usah panjang lebar. Saya menemukan sebuah saking Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali yang tentu Mbahdi Hasim Asyari tidak pernah tidak sejalan dengan manhajnya Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali mendefinisikan, mendefinisikan ulama itu dengan beda-beda. Tapi yang akan saya sampaikan malam ini karena memang mengingat waktunya langsung mawon ada satu nama definisi ulama yang disebut sebagai ulama ul akhirah. Dulu Mbah Yai kula Mbah Yai Makmun niku nek ngajari santri ini. Boleh dikatakan setiap hari Mbah Yai Mbah Yai Makmun muridipun Mbah Dimyati Pacitan itu. Beliau selalu mengatakan, ketahuilah Ulama niku ana loro. Ana ulama Allah, ana ulama usu. Atau sebutannya ulama ul akhirah karo ulama ud dunia niki dawu. Di dalam Hidayatul Adhiya disebutakan wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubu dunya bidini masailah. Nek ngomong iki rodok rada kudu kula hati-hati. Ngono mawon. Sing pengen kula aturke dalu niki mboten niku. Sing pengen kula aturake dalu niki ngeten. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa di antara di antara alamatnya ulama-ul ul akhirah adalah siddatul inayah fi taqwiyatil yakin. Tanda bukti bahwa seseorang itu ulama ul akhirah bimakna ulama yang ilmunya itu insya Allah memberkahi kehidupan semua santrinya sampai akhirat. Makanya hati-hati nih pun zaman akhir ini. Apa itu? Ulama ul akhirah memiliki sifat sangat peduli peduli, mementingkan, mengkonsentrasikan seluruh pemikirannya, seluruh jalur dakwahnya, seluruh pola pemikirannya untuk membantu masyarakat umat Muhammadiyah ini bagaimana agar yakinnya itu kuat. Di zaman khususnya di zaman sekarang ini yang yakin itu sangat bobrok Naudzubillah min dalik. Saya contohkan beberapa saja. Iki iki kok meneng ki urip apa? Oke, oh, gek malah kok. Semoga-moga sing do kademen adem uripe. Nggih. Allahumma saya contohkan satu contoh di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku si setunggal dinten nyembelih kambing. Setelah kambingnya disembelih, dibagi-bagi oleh sahabat, lalu Sayyidatuna Aisyah matur sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kambing yang disembelih tadi semua sudah habis kami bagikan. Yang tertinggal hanyalah sampilnya satu saja. Sampil, sampil ngerti sampil tak? Nah, pengalamannya ya, mesti Idul Adha. Sambil paham ya? Ya Rasul semua telah habis, semua telah ludes, semua telah kami bagikan terkecuali sambilnya saja ya Rasulullah masih utuh. Jawab ya Rasulullah, orang unu Aisyah. Sing bener udah ngono. Nah sing leres pripun ya Rasulullah? Kambing telah kami potong. Semua utuh yang hilang hanya sampilnya saja. Inilah makna yakin. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sahibul yakin, ainal yakin. Rasulullah lah keyakinan itu sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan yang benar-benar diciptakan oleh Allah dalam liyatul yakin. Kenapa Rasul beda ucapannya? Kenapa Rasul serta-merta menyalahkan laporan Sayyidah Aisyah? Wahai Aisyah, laporanmu itu salah. Walaupun sebenarnya secara syariah, secara dohir, hukmud dohir, benar. Bahwa kambingnya dibagikan semua, tinggal sampelnya saja. Tapi menurut ilmu yakin tidak seperti ini. Ku. Menurut ilmu yakin, Allah telah berfirman ma indakum yanfad wa ma indallahi bakit. Semua hal yang kalian pegang yang atas namamu, yang katanya itu milikmu, itu habis entek. Hakikatnya yang masih adalah yang telah engkau bagikan, yang telah engkau sampaikan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yakin? Karena kita nyuwun ngapunten nek gadah Garwo, umpamane Kembali kembali ning Garwo, didik-didik kok laporan piye to Mas piye jago apa Muhammad tak kuwi ngeten Alhamdulillah jerotok sadar Iku nek nganti ra sadar marut iki parute nggih marut bathuke. Bu, pun nanti marut batuk. Sesuk coba. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dalam nasihat beliau yang pernah saya temukan, yang pernah saya baca. Wong lanang niku nek nganti duwe tasbih, duwe kejejekane ati marang pangeran. Itu istrinya akan jejeg anaknya akan jejak. Kita kan orang-orang tua sekarang merindukan dua anak sing jejak. Sampai Rasulullah mengatakan ajiballahu syabban la sabwatalah. Allah sangat mengidolakan pemuda sing ora ketakete, sing jejeg lakune. Tadi siang saya mengikuti acara walimah di tempatnya Maulana Al-Habib Lutfi ada seorang mutakhrijin dari Lirboyo yang saking cintanya Habib Lutfi beliau wis pokoke dianggap anak piambak Bocorane mawon untuk nikahnya ini Maulana mengeluarkan sekian banyak uang untuk membantu pernikahan tersebut. Ketika mau menikah setelah akad diberi nasihat. Beliau mengatakan, "Wahai anakku Saifuddin, kalau kamu ingin hidup ini bahagia, ajaklah istrimu ini untuk melangkah menuju pada ridhonya Allah. Agar hidupmu benar-benar kepena, enteng, nyaman, aman. Bagaimana caranya? Loro. Luru ridane gurumu karo ridane wong tuamu. Wis iku tok. Kita kan rindu punya anak-anak yang menemukan hikmah balighah sampai jadi wong anak sing iso ngajeni wong tua sekarang itu dianggap sebagai kunci futuh dari kebahagiaan kehidupan ini. Gimana caranya? Jadilah orang tua yang hatinya jejeg. Karena anak itu adalah bagian pak bakdun daripada minpulnya diri kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya akan menceritakan cerita yang kedua tentang keyakinan. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, anaknya sebelas wakilah itu dilungguh kirabe. Karena memang wali niku diparingi keistimewaan akan tahu kapan masa kematiannya. Nah, ini walian ya dunung annasu niyam wa idza matu intabahu. Nek wong walian-walian niku sadare nek wis mati tenan. Lho, jebule ana akhirat to ya oh. Lho mung karena akhirat tenan ya ora mbiyen ora ngetok sampeyan piye. Sadare nek wis mati berarti. Ora sawu tak watu asli iki. Asli. Jaminan mutu iki. Rasulullah Muhammad Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang disebut sebagai mursyidul kamil mukamil juga dalam kehidupannya sehingga seluruh anak nopo anak buahnya menjadi orang-orang yang hatinya futuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun nopo Umar bin Abdul Aziz tanya sama anak. Nang aku harap ngatur ngaturno pilihan loro ring awakmu. Nggih, Bah, wonten siji. Donya iki bagi-bagi. Wis mau ngono, aku duwe apa bagi. Tapi mungkin sok nek aku mati aku besok manggonku nang neraka. Lah terus pilihan yang kedua adalah engkau merelakan semua yang aku miliki saat ini juga akan aku lepas kepemilikannya, akan aku bagi-bagikan, akan aku sedekahkan semua ngantek ngantek ting Sampai kalian mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya akan masuk surga. Milih di sembilan. Seluruh putranya jawab, "Bah, kulo milih jenengan sing lebet suwargo kaulo Kaula mboten nopo-nopo. Ketika mendengar wasiat seperti itu, salah satu aju ajudannya Harun apa? Sohab, apa? Umar bin Abdul Aziz matur, "Ya Umar, jenengan aja ngono." Sakit anak-anak. Mendel Umar bin Abdul Aziz. Begini Umar, saya ini memiliki sekian ratus dinar, sekian ratus ribu dinar. Nanti saya akan kasihkan kepada anak-anakmu biar tidur terserah bondomu harap di wong. Kata Umar bin Abdul Aziz. Oh, jo, wehno bareng-bareng kalau aku. Menangislah Punggawa tadi lalu berkata, apa toh yang menjadi keyakinan dalam hatimu itu? Sehingga sikapmu seperti ini wahai Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau aku mati, aku tinggalkan harta benda yang banyak. Lalu sampai dibuat maksiat oleh anak-anakku, berarti aku yang akan mewarisi daripada dosa yang kesalahan dan kesalahan itu. Tapi kalau sampai anakku ini mening, intinya tidak ada alasan saya meninggalkan uang sepeser pun untuk memberikan maksiat anak-anakku itu menjadi tambah syiar. Atau kosok wang sule kata Umar bin Abdul Aziz. Mungkin anakku bakal jadi wong soleh. Lalu untuk apa aku tinggalkan sesuatu untuk mereka? Kenapa? Karena orang-orang soleh للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Lho wong Gusti Allah wis nyiapno wong sing uripe api, penggaweane api sudah disiapkan kehidupan yang hasanah dimaknakan dalam tafsir ai hayatan thayyibah, kehidupan yang seneng, tentrem, marem, ayem. Lu mosok aku nguyai segoro wong wis disiapno pengiran. Itu nah nilai keyakinan para hadirin. Enggak usah jauh. Di Kudus dulu ada seorang Mbah Kiai Arwani. Beliau ahli Al-Quran. Bukan hanya lafzat, tapi maknan wa surah. Ketika beliau dimusuhi salah satu tonggonya, di Masjid Bushra Latif bagi Arwan itu ditulis eli-eli dibisui Simbah itu. Ketika Simbah pas subuhan lewat situ ada tulisan dibaca. Bagi Ki Arwani ngendikan sama santri ini, tulung niku aja di dibuset sik, nunggu seminggu kan. Lah kok ngoten? Supaya sing nulis lega nek aku ki wis kulino maca. Duh, aku nek mbok ngerti merasa tertuduh. Kowe cangkem-cangkem tok aja. Apa kowe iso nglakoni apa ora? Niku mesti mikire sampean ya ngoten niku. Aku jauh jadi malu. Isin berarti. Tapi apakah keizinan saya akhirnya cukup sekian saja? Woi. Terus nggih? Alhamdulillah waras berarti saya. baharwani Wani niku Mbon ngoten niku mejite nek enjing didamel semaan Quran, ngajar Quran. Kan Mbah Yai niku nek enjing subuh ngajar Quran kangge tiang-tiang Jawi diantarane. Niku kunci untuk masuk itu disumpeti sehingga ndak bisa dibuka. Akhirnya ya, ah selibur Setelah tahu siapa orangnya, Baharwani perintah sama Kiai Mansur putra angkatipun Mansur itu kok no buah sawake hakai iki kebak nggih tekan mama, terno kono ya Loh, mbah niku sing misuwi sampeyan wis terno di terno lawang langsung dijederno ngerti nek niku utusane mbah Ruwani langsung jeder piye minggah kowe ya Mansur memek watu Tinggal nurah sing perintah simbah anteme kowe Ulanglah Mbah Mansur. Besok diperintah Mbah Arwani no buah meneh, gabung karo sing wingi. Subhanallah, delalahnya. Setelah tahu bahwa yang dibawa itu lebih besar dari kemarin, diterima para Kita mungkin sering mendengar kata-kata yang meyakinkan tentang itu. Kita sering baca khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin ampunan itu pilihlah sebagai pilihan hidupmu di antara memaafkan atau membalas maka ambillah untuk memaafkan khudil afwa ambillah makna memaafkan itu ambil cepeng itu juga gampang gelo hatimu Gufron li jalil qaumi nek bahasane pun Imam Ahmad bin Hambal. Ikut ngapuro. Kita sering mengatakan, oh iki kan kau, wah iki ayat keduren iki. Masa aku harus dipisui balik ditulisi kaya ngono aku ngapura, wah keduren iki ting katane nabi iki. Atau mungkin kita mengatakan iki engko nek wonge tak apiki, klunjak, nglunjak iki wonge, nglunjak iki kok. Tambah waras iki. Pertanyaannya, siapa yang tahu akibat al-umur? Sopo sing ngerti akhir dari semua hal hidup ini? Kalau anda tahu bahwa semua yang diperintahkan Allah itulah yang terbaik bagi jalan kehidupan kita. Tentu kita akan mengambil ampunan itu sebagai sikap kepribadian kita. Tapi nunggu yakin hadirin nunggu yakin. Maka keyakinan itu penting. Saya pernah belajar kepada guru kami yang belajar tentang risalah lil musliminnya Al Habib Najib Al Abdos karena ilmu itu sejati ini luwe HP kudu no menurut jalurnya dari mana karena itu bagian daripada takdib fil ilmi disampaikan halo bu halo bu halo kita umat Islam niki memang zaman akhir niki maaf saya pun ngapun dan yakin itu dihilangkan dari kehidupan. Kawitane kapan? tidak tak sejarah anu sithik menurut guru kula. Naliko wong Indonesia pun dijajah Londo nganti degleng-degleng. Nganti karena tujuannya niku mboten namung nguras bondone wong Indonesia tapi nularke agamane wong Indonesia ini niku piye supaya dadi agamane wong Londo dadi wong Nasron sampai bermacam-macam cara piye supaya dadi wong Nasrani wis ora iso mbeleh kenapa karena tidak mungkin wong Indonesia niki mengikuti agamanya orang yang menjajahnya akhirnya Londo menemukan cara yang namanya taktik balas budi. Nek jenengan belajar teng PMP lihat taktik balas budi niku koyo koyo nyeneng Ki supaya wong Indonesia lentur, mboten antipati dengan wong lodo. supaya iki engko akhirnya bisa dirayu dan begini dan begitu. Walaupun memang natijahnya koyo koyo berdirinya Budi Utomo, berdirinya Sumpah Pemuda itu ini goro-goro niki wasilai. Tapi Ketika yang menyampaikan itu seorang pakar-pakar yang benar-benar mikir ke tentang yakin beda meneh jawabannya. Londo narik wong-wong Indonesia khususnya anak ibu, bupati, anaknya poro-poro centeng-centeng tanah di waktu itu didokok nong londo di sekolah no di servis di gono sing kepenak mangane enak sekolah yo enak kepinuk kepidul ini kenapa? Karena Londo ingin mencetak mereka agar tahu bahwa umat Islam yang ada di Indonesia ini adalah umat sing direkasake. Sistem pendidikan yang benar ya harus begini, pakaiannya api, mangane enak dan begini dan begitu sampai yang namanya Ahmad Suryo Diningrat salah satu putra bupati mengatakan saya menyesal pernah hidup di Indonesia karena di sana saya pernah mondok. Saya diajarkan untuk rekoso, turumangan rekoso. Sesungguhnya yang benar ya seperti ini. Disitulah intine otak-otak kita dicuci untuk menjauhi pola-pola pemikiran para ulama-ulama salaf kita. Yang justru kenapa dulu Mbah Yai Umar bin Abdul Manan ketika mau mondok, Mbah Abdul Manan mengatakan, "Kue mondok yo ya, Mar, nganti hasil ilmumu lan ojo takon sangu." Kenapa ada ini? Karena untuk takwiyatul yakin. Bapak kula piyambak riyen mondok niku belas gak disangoni Mbah kula. Sampai saat ini yo ya gering bapak kula niku. Kula diceritani bapak niku telung tahun mbah kula niliki niku namung maringi yatra 2500. Saking senenge ditukokno celana kalih bapak kula. niki orang-orang yang akan menarangkan tentang yakin, ya Allah katanya nyetak ulama, ya Allah, Allah ya dik. Mereka mondok tapi seperti orang-orang yang pindah rumah. Mereka tidak dididik bagaimana takwiyatul yakin. Mereka dididik untuk katanya mondok sesasi sepisan rampok wong tuane. Mak, diriwi entek. Kok ya arep anakmu? Metode-metode seperti inilah para hadirin. Apalagi sampai tidak mondok. Yang mondok aja seperti ini kok yang di rumah dicuci otaknya untuk menjadi orang-orang sekuler yang berpikiran sekuler yang memiliki tanda-tanda kesekularannya mereka itu apa apa sekuler itu apa tuh kira-kira nopo sing kira-kira yang menjangkiti keimanan dan keyakinan itu apa eling-eling sekuler itu mengajarkan kita menjauhi untuk meyakini adanya realitas rohani dalam kehidupan ini. Tidak ada realitas kecuali dunia ini. Hal yang mewujud. Urusan ukhrawi, urusan yang bersifat rohani. Bahwa ini adalah seorang ulama. Ulama itu pewarisnya Nabi. Kepemimpinan tidak ada realitas rohani. Maka sekarang niki wis dicuci otaknya orang NU NO untuk tidak lagi menghargai Rasulullah. Rasulullah disebut yo ya ndlohom ora pernah selawat. Apalagi kepada wali. Apalagi kepada para ulama. Gengsi mereka mengatakan bahwa oh memang basariahnya sama, tapi maratib insaniahnya berbeda. Apakah kita mengatakan bahwa saya seumpama mengatakan, oh saya sama sama guru saya, semua sama apa dul? Tidur mereka mungkin adalah ibadah. Tapi kita tidur ini untuk netepi karpe nafsu. Maka daripada niku di malam yang indah ini nahdlatul ulama, mari kita kembalikan kepada makna yang sesungguhnya. Terakhir saya sampaikan Rasul mengatakan ta'allamul yakin. Belajarlah benar tentang yakin. Wahai para generasi Nahdlatul Ulama, ta'allamul yakin. Belajarlah keyakinan. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, bimakna jalisul mugini. Duduklah bersama orang yang ahli yakin, kue bakal keturaran. Bukan belajar yakin itu moco kitab, moco buku, betul cukup. Apalagi kita sekarang ini terbodohi dengan adanya jalur-jalur informasi. Kita katakan, wes ngaji ku rasa karo kiai. Ora usah uzlah, ora usah minal huroba. Wes ora usah ninggal omah. Wes ora usah cukup internet. Mereka tertipu bahwa internet itu jalur informasi. Karena ilmu itu al-ilmu bita'alum. Harus belajar, putun duwe guru. Maka tadi dikatakan kalau ingin belajar yakin ta'allamul yakin. Belajar yakin dengan cara apa tadi yang pertama? Jalisul mugini. Duduklah bersama orang ahli yakin. Bagaimana orang ahli yakin menggunakan uangnya? Bagaimana ahli yakin menggunakan waktunya, pemikirannya, pembicaraannya, matanya, pem pendengarannya, semua, bahkan keluarganya, anaknya. Itulah jalisul mukinin. Kalau Anda orang tua yang tidak yakin dalam kehidupan ini, pondokkan anak-anak kita bersama orang ahli yakin. Kalau tidak, Anda telah mendolim kehidupan mereka. Karena awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Karena untuk mengenal Allah harus orang-orang yakin yang bisa menyampaikan. Yang kedua caranya adalah wasma'u minhum kalamahum. Duduklah bersama ahli yakin, dengarkan omongan mereka. Lalu yang terakhir waldihu waldibu alal ikida bi af'alihim. Yang ketiga, lihatlah tadi duduklah bersama, dengarkan ucapannya. Lalu apa yang ketiga? Istiqomahlah untuk mengikuti langkah-langkah mereka meniru langkah-langkah mereka sehingga dalam hati kita terdapat nahdohnya para mereka inilah makna nahdotul ulama yang bisa saya sampaikan muka muga wonten manfaat lan barokahipun mugi-mugi pun wonten barokahipun tapi sedurunge amin yang ketiga kita ewe surapati maknya ada cerita ulama yang mungkin saya tadi dari awal mau saya sampaikan tapi sengaja tak umpet ke. Saya ikhlas alhamdulillah ora ya ora Di zaman Rasulullah ada cerita tentang ulama. Ada seorang yang bernama Zaid bin Sabit minal ulama. Zaid bin Sabit minal ulama termasuk kita batu Rasul. Beliau niki ngapun ter. Siji tempo kisah takziah, setelah rampung takziah beliau mau naik ke untanya. Ketika naik ke untanya ada seorang anak dulure kanjeng Nabi yang masih kerabat, yang masih keluarga Rasulullah, yang masih ahlu baitin Nabi. Namanya Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya onta tadi. Lalu yang di atas yang Zaid bin Sabit langsung mengatakan Astaghfirullahaladzim jenengan hai Abdullah bin Abbas jenengan ini keluargane Rasulullah Ojo koyong uno cono cono mosok sampean nonton Nonton Nopo nuntun kendaraan kula. Ampun, ampun. Culno, culno. Abdullah bin Abbas dengan tegas mengatakan, "Kadzalika nu'maru bi ini. Hei Zaid, aku ngene iki ya sebab perintah Rasulullah yang ngene iki ngajari aku. Nek ana ulama nunggang kendaraan tuntun lihtiram kanggo ngajeni karo ini. Cuma lagi kepot. Ayo iki Lalu Zaid bin Sabit turun. Dok. Andlok lalu mengambil tangannya Abdullah bin Abbas. dok, dok, dok, dok. Abdullah bin Abbas ganti sing istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lagi meneng lewat kejungkel lah mati. Ketika astaghfirullah itu, "Eh, hey, eh, Zaid, cukup, jangan. Apa ini? Apa ini?" Zaid bin Sabit dengan mengatakan, "Kadzalika nu'maru bi ahli baiti." Seperti inilah Perintah Rasulullah untuk memuliakan para cucu-cucu Rasulullah. Memuliakan para ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ulama di zaman itu. Makanya untuk acara yang bagi pelantikan, kulo langsung tanggut. Makanya kalian sinten, BPP nomor bedet. Insya Allah, Insya Allah tangan ini panitian desa. Ono sing gak alasan, anu Bibrifki ketinggalan wonten jadwal. Wis takok to, Dru. Dereng, ora usah ngomong. Ah, aneh-aneh. Majelisku nek ana Habib waras para Habib. Nggih pun niku mawon daripada ndak ketok ra waras e mangke. Demikian wonten manfaat. Ahlu baitil Mustafa turihum amanul ardi إذ شبهوا بالأنجم الزوني مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتي جيرة العالم يا أويل والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرج أكفتي يا جيرة العالمين Karami kula niki jagan-jagani. Kula bar nerangke bab ngurmati ahlul bait Lho nek Bibir iki ngendikan, "Mampir ya Pak Dolah." Aduh lah iki. Enjing-enjing wonten acara nderekake guru kula jagong teng kene Mbah Mat Syakir putranipun wonten teng asem. Jadi yo saderenge didhawuhi bid, nanti kula nggih. Wal afu menika kula nggih langsung nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.